Kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan dengan syarahnya ini barakallahu fikum kata beliau kadzalika nafsus syai'il an. Demikianlah nam sama persis dengan sekarang. Dalam artian bagaimana perbuatan mereka sama persis dengan perbuatan orang-orang musyrikin zaman sekarang. Haula'il kuburiyun idza nukishu wa nuhu an ibadatil kubur. Mereka orang-orang kuburiyun, para penyembah kuburan, para pengagung kuburan, apabila mereka diajak bermunakosah, diajak bicara Nah, dan dilarang untuk beribadah kepada kuburan atau dilarang untuk mengibadahi kuburan, qalu mereka menyatakan atau mereka mengucapkan nahnu abdul kubur. Kita ini tidak ibadah dengan kuburan, kami itu tidak menyembah kuburan kata mereka. Di anan ibadah tadilah kata mereka nih ya, dikarenakan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lakin akan tetapi kata mereka haula'i itu bainana wa bainallah. Akan tetapi mereka itu hanyalah perantara-perantara antara kami dan antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu tidak langsung meminta kepada Allah taala tapi menjadikan orang-orang saleh yang sudah meninggal dalam kuburan itu sebagai perantara-perantara kata mereka. Wa indahu dan mereka adalah para pemberi syafaat kami. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala katanya. Hada huwa alladhi ankarahu Allah 'ala ahli jahiliyah tamaman. Inilah perkara yang Allah Subhanahu wa taala ingkari terhadap eh, terhadap para na'am barakallahu fikum penduduk jahiliyah. Nah, keadaan bagaimana zaman jahiliyah Allah Taala ingkari tamaman secara sempurna. Allah Taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah." Dan mereka orang-orang musyrikun, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Naam, yang apa? Yang mana sesembahan mereka la yadurhum, tidak bisa membahayakan mereka. Wala yang fa'hum tidak pula memberikan apa? Tidak pula memberikan manfaat pada mereka. Wayakulun dan mereka pun mengatakan itu orang musyrikun mengatakan apa haula'i syafa'una 'indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan syubhat mereka. Wa dan Allah taala berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Ucapan Na'am barakallahu fikum kalau mereka ditanya seperti itu. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai para wali, sesembahan-sembahan, Ma na'buduhum kata mereka. Ma na'buduhum kami itu tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah orang-orang soleh yang dalam kuburan itu illa melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah taala dengan sebenar-benar pendekatan ini ucapan mereka ya. Dalam artian mereka itu nggak ngakui kalau itu perbuatan syirik gitu loh. Ma abaduhum mereka tidak mengibadahi sesembahan-sembahan tadi li'annahum yarawna karena mereka berpandangan annahum syarikunallaha fil khalqi war rizqi wal ihya wal imatah. Naam, karena mereka berpandangan atau mereka berpendapat bahwasanya mereka-mereka sesembahan-sembahan itu na'am barakallahu fikum ikut campur atau berserikat kepada Allah taala pada penciptaan eh, dalam menciptakan atau dalam rezeki atau menghidupkan atau mematikan hum ya'tarifuna anna hadzalillah mereka semuanya paham dan tahu bahwasanya masalah penciptaan, memberi rezeki, kemudian menghidupkan dan mematikan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu. Wa inna ma'abaduhum tapi hanya saja mereka mengibadahi. Nah, ini keadaan mereka seperti ini ya. Mereka nggak mengaku ini perbuatan syirik nggak mengaku. Nah, tapi mereka yakin bahwasanya masalah penciptaan, pemberi rezeki, kemudian menghidupkan, matikan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti ini menunjukkan bahwasanya na'am al-iqrar, bahwasanya ikrar itu mengikrarkan atau mengakui dengan tauhid ar-rububiyah tidak cukup. Sebagaimana sudah kita jelaskan dulu dalam kitab apa? Al-Qawaidul Arba' barakallahu fikum mengenai perkara tersebut. Bahwasanya perbuatan orang-orang musyrikun zaman dahulu yang mereka Na'am barakallahu fikum diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui bahwasanya Allah taala Allah taala adalah al-Khaliq, al razik, al-Mudabbir Ya, mereka meyakini dan mengakui bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan. Tapi apa tapi pengakuan mereka dengan tauhid ar-rububiyah fakot itu belum bisa masukkan mereka dalam keislaman. Paham soalnya ya? Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Mereka apa? Wa inna ma'abaduhum. Mereka mengibadai. Nah, kuburan-kuburan tadi itu. Liyukaribuhum ilallah zulfa. Tujuannya agar mereka orang-orang orang-orang saleh atau para wali yang mereka anggap wali sudah meninggal dalam kuburan itu agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan itu tujuan mereka. Fayakulun, kemudian mereka mengatakan, Nahnu ibadun mutnibun, kita ini adalah hamba-hamba yang banyak dosanya. Hamba-hamba yang berdosa katanya. Nah, wahaula irijalun sanihun, sedangkan mereka adalah para lelaki saleh. Lahum jahun indallah, mereka memiliki kedudukan, memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kata mereka ya fanuridu minhum kami itu maka kami ingin dari mereka an yatawassatu lana indallah agar mereka menjadikan perantara antara kami na'am subhanahu wa taala jadikan perantara gitu fi qabuli taubatina wa ibadatina sebagai perantara untuk diterimanya taubat kami dan juga ibadah kami kata mereka jadi seakan-akan mereka beranggapan bahwasanya ibadah mereka, taubat mereka tidak terima melainkan melalui perantara tadi. Itu merupakan perkara yang apa? yang sangat bodoh dan juga berbahaya. Barakallahu fikum. Bahkan Allah Ta'ala sendiri berfirman apa? Mengenai hal tersebut. Kalau seandainya berdoa langsung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga tidak boleh kita alihkan atau kita boleh kita menjadikan perantara-perantara yang lainnya langsung berdoa kepada Allah taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan telah berkata Rabb kalian berdoalah kalian kepada aku niscaya aku akan kabulkan untuk kalian langsung seruan dari Allah Subhanahu wa taala jadi kalau mau berdoa langsung meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala idza sa'alta fas'alillah apabila engkau minta mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala nah fa idza sa'alaka ibadi anni Fa inni qaribun ujibu ad da'i idza da'an, falyastajibuni wal yu'minu bila'allahum la'allahum yarshudun. Apabila Naam, hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku itu dekat. Naam, dan aku mengabulkan semua doa apabila dia berdoa kepadaku. Barakallahu fikum ini menunjukkan bahasanya Allah Taala itu dekat kepada hambanya sehingga tidak perlu dengan wasaid perantara-perantara barakallahu fikum. Wa hakadza zayyana lahum syayatinul insi wal jinni hadzal amr. Demikianlah Nah, setan-setan dari kalangan manusia dan jin menghias-hiasi untuk mereka perkara ini. Jadi dihias-hiasi di hadapan mereka bahwasanya perkara ini seakan-akan benar gitu loh. Benar juga ya. Kita ini dosanya banyak. Kita itu banyak berbuat maksiat, banyak melakukan perbuatan haram. Kita ini banyak dosanya sehingga kalau kita minta langsung kepada Allah taala itu belum tentu diberi. Ini sangkaan mereka ya. Bodohnya mereka seperti itu ya. Padahal Allah Ta'ala sudah menunjukkan langsung dan menjelaskan langsung. Apabila kita minta langsung minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak perlu dengan wasaid perantara-perantara. Barakallahu fikum. Dan taubat itu insya Allah diterima selama apa terpenuhi syarat-syaratnya yang sudah disebutkan para ulama. Di antara syaratnya apa? Al-ikhlasulillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua adalah meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga adalah menyesali perbuatan maksiat tersebut. Yang keempat adalah berusaha semaksimal mungkin meninggalkan nah, atau tidak kembali kepada perbuatan maksiat tersebut. Jadi empat syarat harus terpenuhi dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah taala dengan taubat yang benar. Sebuah taubat dikatakan benar apabila ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, kemudian menyesali perbuatan maksiat tersebut, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut barakallahu fikum seperti itu. Naam. Berikutnya Kata beliau di sini, barakallahu fikum, wal ajibu annahum yaqra'una Qur'an wa yamurruna 'ala hadhil ayati wa la yantabihuna laha. Perkara yang mengherankan, perhatikannya, yang mengherankan lagi bahwasanya mereka orang-orang penyembah kuburan ini mereka baca Al-Qur'an, yang muruna ala hadil ayat, mereka melampaui atau melewati ayat-ayat ini ketika baca Al-Qur'an. Tapi apa? Wala yantabihuna laha. Tapi mereka tidak perhatian dengan ayat tersebut. Nauzubillah ya. Cuman baca tok gitu loh, baca baca tok cepet-cepetan bacanya siapa yang khatam, khatam duluan kemudian apa kasih hadiah misalkan atau dibayar atau digaji seperti itu nggak merenungi nggak mentadaburi Al-Qur'an afala yatadabbaruna Al-Qur'an Nah, tidakkah apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am mereka mau mempertadabbur atau memperhatikan Al-Qur'an. Na'am barakallahu fikum. Am ala qulubin akfaluha? Ataukah sudah ada belenggu atau penutup? Eh? Atau semacam terkunci hati-hati mereka sehingga tidak memahami Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu kalau dipahami, direnungi, dipahami, kemudian dihafalkan dan juga diresapi maknanya, maknanya sangat besar sekali barakallahu fikum, tapi mereka tidak. Mereka cuma sekedar membaca saja membaca, melewati ayatnya sudah gitu aja, nggak diamalkan sama sekali. Nauzubillah ya. Nauzubillah kata beliau, "Wa ma'a hadza 'ala ibadatil kubur. Bersamaan dengan ini mereka masih senantiasa terus-menerus menyembah kuburan. Wa yamin fil fi'il jahiliyah yang mana seperti ini merupakan perbuatan jahiliyah. Wa dan inilah li'annahum lam ya'rifu ma kanat 'alil jahiliyatu. Karena sebabnya mereka tidak mengetahui keadaan apa yang dahulu jahiliyah berada di atasnya. Dalam artian mereka tidak mengetahui kejahatan atau tidak mengetahui kejelekan yang ada pada zaman jahiliyah. Akhirnya apa? Mereka terjatuh bergelimpangan dalam masalah ini sehingga mereka menganggap itu perkara yang baik padahal bukan kebaikan. Lam ya'rifu anna hadza min umur jahiliyah. Mereka tidak mengetahui bahwasanya ini termasuk perkara jahiliyah, menyembah kuburan ini. Hadza natijatul jahli bi umuril jahiliyah. Inilah Nah barakallahu fikum inilah hasil atau buah kebodohan atau buahnya orang yang tidak tahu dengan perkara jahiliyah. Jadi sebagaimana pepatah yang sudah kita nukilkan, kita mengetahui kejahatan kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi untuk berhati-hati dengannya barakallahu fikum. Sebagaimana pepatah yang sudah kita lewati, araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan tapi untuk berhati-hati dengannya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah min Kita berhati-hati, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditampakkan kepada kita yang benar itu benar, yang keliru itu keliru. Nah, barakallahu fikum agar kita senantiasa bisa nah menjaga harga diri kita dan juga menjaga diri kita dari perkara-perkara yang apa? Perkara-perkara yang bisa merusak na'am akidah atau keyakinan kita barakallahu fikum. Berikutnya, Summa qala Syekh rahimahullah taala, kemudian Syekh rahimahullah taala ber, berkata, "Wa hadhi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini permasalahan yang paling besar yang Rasulullah menyelisih mereka. Fa'ata bil ikhlas, kemudian Rasulullah pun mendatangkan dengan keikhlasan wa akhbara dan Rasulullah mengkabarkan annahu dinullah, bahwasanya ikhlas itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah kita lewati ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah taala itu agamanya. Kemudian fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Beribadahlah engkau kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah taala agamanya, menunjukkan bahwasanya Bahwasanya apa? Ini semua dalil bahwasanya kita harus berbuat ikhlas, memurnikan ibadah kita, murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riak dan yang semisalnya. Kata beliau, wa akhbara annahu dinullahi alladhi arsala bihi jami'ar rusul dan Rasulullah mengkabarkan bahwasanya ikhlas itu adalah agama Allah yang seluruh para rasul diutus dengannya. Wa annahu la yakbalu minal a'mal illa al-khalis dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amalan-amalan kecuali dari orang yang berbuat ikhlas. Jadi amalan itu nanti ada dua syarat yang sangat inti yaitu al-ikhlasu wal mutabaah. Kalau cuma sekedar ikhlas tanpa mutabaah tidak diterima amalannya atau sekedar mutabaah tanpa ikhlas tidak diterima amalannya sehingga harus Dua perkara itu al-ikhlas wal mutabaah syai'ani mutalaziman. Dua perkara tersebut harus senantiasa beriringan terus-menerus jadi tidak bisa dipisahkan. Barakallahu fikum. Kalau amalan dengan ikhlas tanpa mutabaah mardu tertolak. Kemudian amalan dengan mutabaah tanpa ikhlas juga mardu tertolak. Barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau di situ Naam wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad Allah 'alal jannah dan juga Rasul mengkabarkan bahwasanya barang siapa yang mengerjakan perkara-perkara yang dianggap bagus oleh jahiliyah, orang-orang jahiliyah, sungguh Allah taala telah mengharamkan bagi dia surga wa ma'wahu nar dan tempat kembalinya adalah api neraka. Wa hadhihi al-mas'alatu allati tafarraqa li ajliha an-nasu baina muslimin wa kafirin. Dan inilah permasalahan yang apa? Yang memisahkan, na'am barakallahu fikum yang terpisah dengan sebab permasalahan tersebut manusia dalam artian manusia terpisah dan bercerai-berai antara muslim dan kafir, membedakan antara muslim dan kafir. para fikum. Wa indaha waqa'atul adawah dan permasalahan inilah yang menimbulkan apa? yang akhirnya apa? Terjadi permusuhan wali ajliha al jihad dan dikarenakan permasalahan ini permasalahan tauhid, permasalahan ikhlas ini disyariatkan jihad. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun." Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah. Fitnah ini adalah syirik. Wa yakuna dinu dan agar menjadi agama seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Nah, barakallahu fikum permasalahan apa? Permasalahan yakni iqamatut tauhid wa izalatu syirki itu permasalahan sangat besar. Itu menegakkan tauhid dan menghilangkan kesyirikan itu perkara yang sangat besar. Kemudian ada pertanyaan di sini, halillahu azza wa jalla bihajatin ila an yaj'ala bainahu wa bainal 'abdi wasitah? Apakah Allah telah butuh nah, untuk menjadikan antara hamba dan antara dirinya dengan perantara? Enggak butuh. Allah Ta'ala tidak butuh perantara. Nah, apakah Allah Ta'ala butuh nah, kepada eh, perantara antara dia dan antara hamba itu. Nah, kemudian Allah menjadikan wasitah perantara. Nah, apakah butuh seperti itu? Allah Jalla wa Ala qaribun. Allah Ta'ala itu zat yang maha dekat. Mujibun, zat yang, mengabur, yang maha mengabulkan doa. Yasma'u wa yara. Allah Ta'ala zat yang maha melihat dan mendengar. Wa yarhamu wa yakbalu taubah an ibadih. Dan juga merahmati serta menerima taubat dari hambanya. Kapan taubat diterima? Selama barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum selama eh, nyawa masih belum sampai di kerongkongan. Tapi kalau nyawa sudah sampai kerongkongan, barakallahu fikum, maka tidak terima lagi taubatnya. Barakallahu fikum sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum yaitu di antaranya di antaranya waktu yang sudah tidak terima lagi taubatnya adalah ketika matahari terbit dari arah barat Ketika matahari terbit dari arah barat sudah nggak diterima lagi barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Kalau sudah menjelang hari kiamat, Nah, jangan berharap lagi barakallahu fikum karena apa? Karena kalau matahari sudah terbit dari arah barat, berarti sudah detik-detik hari kiamat barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Adapun selain itu barakallahu setinggi apapun dosanya, sedalam apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, kalau dia itu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kunci keberuntungan. Allah taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kapan itu sebuah taubat bisa membawa nah pelakunya kepada keberuntungan apabila dia nah memenuhi syarat-syarat taubat yaitu al-ikhlas, mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian menyesali perbuatan maksiat, kemudian berusaha semaksimal mungkin tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Naam. Berikutnya. Kata beliau di sini, "Walam nabi bittikhadil wasa'id fit du'a" dan bahkan Allah taala tidak merintahkan kepada kita untuk menjadikan perantara-perantara dalam berdoa. Bal amarona bidu'aihi mubasharatan. Bahkan Allah Ta'ala merintahkan kepada kita untuk berdoa langsung. Tidak perlu perantara-perantara, langsung berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Fadu'ullaha mukhlisina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah, serulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan kalian mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala rabbukum adu'uni astajib Dan Rabb kalian telah berkata, berdoalah kalian semuanya kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladhina istakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, Kenapa demikian? Karena yang namanya doa itu adalah ibadah sebagaimana dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar ad-du'a wal ibadah hadisnya na'am barakallahu fikum anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma barakallahu fikum ad-du'a wal ibadah doa itu adalah ibadah Nah, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong. Naam dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, saya dkhuluna jahannam dakhirin. Niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Amaranallahu bidu'a'ihi mubasharatan. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala merintahkan kepada kita semuanya untuk berdoa kepadanya secara langsung. Walam ya'murna bittikhadil wasa'id. Dan Allah Ta'ala tidak merintahkan kita